Digital Radio 2.0, listening everywhere, broadcasting anywhere, only on harleyradioshow.com. Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Onggon, Tidak, aku tidak bisa. Ah, lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Ah, eh, sadarku cuma Dewi. Jangan. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas Chapter 1. Wangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ragu-ragu Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Tebet, kita perang di jalan kebenaran. Kita tumpas kanker Murka. Kita hancurkan Majapahit. Armus! wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Ijam, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. pun masih ada perasaan sedikit cemas, Woro Kembang Sore tampak lega karena ibunya sudah sadar kembali. Bahkan sekarang Nyimut Mainah sudah bisa duduk sendiri. Sambil memijit punggung ibunya, Woro Kembang Sore banyak bertanya tentang penyakit yang diderita sang ibu. Sudahlah, Kembang Sore. Kau tidak perlu takut. Ini sudah biasa. Hampir semua manusia yang memasuki usia tua pasti akan mengalami hal yang sama. Pasti tubuhnya akan digerogoti penyakit dan hatinya akan diselimuti perasaan hampa. Ah, aku tidak bisa menerima pendapat ibu. Banyak orang tua yang masih segar dan sehat, masih penuh memancarkan tenaga hidup. Yang penting, ibu tidak putus asa untuk berobat. Uh, apakah selama ini ibu sudah memanggil seorang tabib? <sighs> sudah lebih dari sepuluh tabib ibu panggil ke rumah. Tapi hasilnya, ya, begini-begini saja kembang sore. Tidak ada perkembangan yang berarti. Segala macam ramuan sudah ibu minum, Malah ibu pernah memanggil tabib keturunan Cina. Konon kabarnya dia ahli tusuk jarum. Hampir seluruh tubuh ibu ditusuki jarum. Memang, beberapa hari terasa ada perbedaan. Tapi akhirnya, ya tak berpengaruh apa-apa lagi. Makanya ibu sudah pasrah. Namanya sudah tua. Sekarang yang penting kamu, kembang sore. Kamu masih muda. Kamu harus mempersiapkan diri untuk masa depanmu sendiri. Jangan banyak membuang waktu. Ambil keputusan untuk berbuat sesuatu. Oh iya, apa kamu sudah punya rencana? Uh, rencana untuk apa, Bu? Ya, rencana untuk masa depanmu. Ya, Semula setelah meninggalkan Antahpura, ada keinginan aku untuk pergi ke kota Raja Majapahit. Aku ingin bekerja di sana, Bu. Aku ingin mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tapi setelah aku bertemu dengan ibu, <laughs> aku tidak mempunyai keinginan yang lain lagi, kecuali merawat ibu sampai sembuh. Hah, kembang sore, kata-katamu sangat menyejukkan terasa di hati ibu. Terima kasih anakku. Ah, uh, ibu tidak apa? Mau aku ambilkan makanan buat ibu? Uh, tidak usah nak. Ibu hanya ingin istirahat. Ibu hanya ingin tidur nyenyak. Kalau begitu, biarlah aku tidur di sini, di lantai ruangan. Sekalian menunggu ibu. Uh, ya? Jangan kebang sore, nanti kau malah sakit kau juga harus menjaga kesehatanmu. Lebih baik kau tidur di ruangan sebelah. Percayalah, ibu tidak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa, ibu akan panggil ya. Ya, kalau begitu keinginan ibu. Baiklah, aku juga mau istirahat, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, anakku. Setelah Woro Kembang sore keluar, Nyimut Mainah termenung sesaat di tepi ranjang. Wanita tua yang masih menampakkan sisa-sisa kecantikannya di masa lalu itu, menghela nafas panjang, lalu turun dari ranjang, menghampiri sebuah meja marmer di sudut ruangan. Tangannya melolos selembar bunga pandan, duduk di atas kursi ukir, dan mulai menuliskan aksara-aksara Menjelang tengah malam, baru dia selesai menulis, kemudian kembali ke ranjang dan mencoba untuk tidur. Kembang sore, mudah-mudahan di sisa-sisa usiaku, aku bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untukmu, kembang sore sebagai rasa sesalku karena tak bisa merawatmu sejak kecil. Maafkan ibumu, nak. Maafkan Mutmainah wanita tua yang telah mengabaikanmu. Jaga sebelum azan subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan dibantu rumpon, wanita tua itu mengambil air wudhu, kemudian kembali ke ruangan biliknya dan menjalankan ibadah sholat subuh. Selesai sholat, dia berganti pakaian lalu keluar menuju ruangan tengah. Di atas meja sudah tersedia hidangan untuk makan pagi. Pintu ruangan bilik Moro Kembang sore terbuka. Gadis itu keluar sambil menggulung rambutnya. <laughs> Bagaimana tidurmu semalam, Kembang Sore? Ah, aku tidur pulas sekali, Bu. Ibu sudah bangun pagi-pagi begini? Iya, sebagai seorang muslimah, ibu harus bangun pagi-pagi karena mempunyai kewajiban sembahyang subuh. Nah, sekarang kau bersihkan dulu tubuhmu di belakang sana ya. Nanti setelah ibumu selesai sarapan, kita akan bicara. Ah, iya, Bu. bergegas ke belakang. Sementara Nyimut Mainah mengambil tempat duduk, kemudian mulai menyuap makanan yang sudah disediakan oleh Rumpon. Sudah, Bu. Tadi aku sarapan di belakang sama Rumpon. Ah, ada apa, Bu? Apa yang Ibu ingin bicarakan? Ya, masih tentang masa depanmu. Begini, kembang sore. Uh, iya, Bu. Kau bisa lihat sendiri keadaan Ibu. Semakin hari, Ibu semakin tua. Dan kesehatan Ibu tidak sebagus dulu pada saat ibu masih muda. Karena itu, ibu ingin berbuat sesuatu demi masa depanmu. Semalam kau mengatakan ingin pergi ke kota Raja Majapahit? Mm, iya, Bu. Tapi dulu. Sekarang keinginan itu sudah tidak ada lagi, Bu. Aku cukup merasa puas jika bisa merawat ibu. Kembang sore, Soal ibu tidak perlu terlalu kau pikirkan anakku. Ada rumpon di sini. Hmm. Biar dia yang merawat ibu. Jadi, ibu tidak mau aku rawat? Jangan salah paham, anakku. Ibu senang sekali kau datang. Justru saat-saat seperti ini yang sudah lama ibu rindukan. Sejak belasan tahun yang silam. Tapi rupanya baru sekarang Allah mengabulkan. Kembang sore. Iya, Bu. Jika engkau ingin pergi ke Majapahit, ibu bisa menolongmu. Ah, untuk apa ke Majapahit, Bu? Aku tidak mempunyai kenalan di sana. Malah aku nanti di Majapahit jadi orang luntang-lantung. Aku kan tidak mempunyai keahlian apa-apa, Bu. Katanya kau bisa naik kuda dan bisa sedikit ilmu ulah kanuragan. Iya, memang benar, Bu. Kakang Janardana pernah membimbing dan melatih aku ilmu kanuragan. Tapi untuk apa? Aku kan seorang perempuan, Bu. Dengar kembang sore, Ibu akan bercerita sedikit. Ibu mempunyai seorang kenalan di Majapahit. Uh, di kota raja maksud Ibu? Ah, Uh, di mana dia tinggal? Di istana. Wah, oh, apakah dia masih... Uh, masih kerabat kerajaan, Bu. Apakah dia orang pangkat atau uh, keluarga bangsawan? Dulu dia orang biasa seperti ibu. Hmm. Dulu dia juga pedagang, teman baik Kakang Umar. <laughs> Tapi nasib telah membawanya ke istana. Oh, uh, namanya siapa, Bu? Nama aslinya ibu tidak tahu. Tapi dia biasa dipanggil Putri Wandansari. Jadi ceritanya begini, nah. Saat itu, Sri Maharaja Majapahit, Gusti Prabu Brawijaya, sedang menderita penyakit kelamin. Nah, pada saat bersamadi di Sanggar Pamujan, beliau mendapat wisik. Wisik itu bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh telinga batin. Menurut wisik tersebut, konon, menurut cerita orang-orang, penyakit sang Prabu akan segera sembuh jika beliau mengawini seorang putri Wandan. Uh, putri Wandan ialah putri yang cantik cerita, yang masih perawan, dan Kulitnya mulus tanpa cacat celah. Penggawa-penggawa kerajaan segera dikerahkan. Berhari-hari lamanya mereka menjelajahi kota Raja Majapahit. Akhirnya, Putri Wandan ditemukan dan dibawa menghadap Sang Prabu. Sang Prabu tampak sangat lega, walaupun Putri Wandan itu berambut keriting. Maka demikianlah akhirnya Sang Prabu mengawini Putri Wandan yang kemudian namanya digenapkan menjadi Putri Sari sampai sekarang. Dan ternyata bunyi wisik itu benar. Penyakit Sang Prabu seketika sembuh. Nah, selanjutnya Putri Wandan ditempatkan di Istana kabupaten Majapahit, yaitu di sebuah wisma khusus. Uh, apakah Putri Sari menjadi salah seorang selir, Bu? Oh, tidak, Kembang Sore. Putri Sari tidak dapat digolongkan sebagai selir. Karena Gusti Prabu mengawininya hanya untuk tujuan menyembuhkan penyakitnya. Dan karena jasa-jasanya, dia diperbolehkan tinggal di istana. Tapi Uh, walaupun hanya semalam saja, Putri Wandan menemani Prabu Brawijaya tidur di atas ranjang, Rupanya akibatnya segera kelihatan menyusul. Ya, Putri Wandan mengandung. Nah, setelah sembilan bulan, ternyata lahir seorang bayi laki-laki. Bayi itu kemudian oleh Sang Prabu dititipkan pada Ki Juru Sawah. Dan setelah dewasa, Pangeran Majapahit yang lahir dari rahim Putri Wandan tersebut terkenal dengan nama Raden Bondan Kejawan. Ada juga yang menyebutnya Raden Lembu Peteng. Ah, ah maaf Bu, mengapa Ibu menceritakan kisah yang bagi saya ini terasa asing sekali Bu? <laughs> Begini kembang sore, Ibu kenal baik dengan Putri Wandasari. Ibu sudah menulis sebuah surat. Surat itu nanti kau bawa ke istana Kaputren Majapahit dan serahkan pada Putri Wandansari. Dia pasti akan segera tahu siapa yang menulis surat itu. Bagaimana? Kau setuju rencana ibu? Kalau bisa berjalan mulus rencana ini, akan mempersiapkan masa depanmu yang cerah kembang sore kemungkinan besar kau bisa diterima bekerja di Istana Majapahit. Uh, tapi uh, bagaimana dengan ibu? Ah, sudahlah, jangan pikirkan ibu lagi. Kalau kau sayang pada ibumu, tataplah masa depanmu sendiri. Ya, kalau memang begitu keinginan ibu, baiklah. Walaupun dengan berat hati, aku akan pergi ke Majapahit, Bu. Ya, uh, kau tunggu di sini sebentar ya. Ibu akan ambil suratnya. Mainah dengan tertatih-tatih kembali masuk ke ruangan biliknya Sebentar kemudian, dia sudah keluar lagi sambil menunjukkan selembar surat pada Woro Kembang Sore. Nah, setelah tiba di Majapahit, langsung saja kau masuk ke Istana Kaputren. Uh, iya, Bu. Aku akan membuat persiapan lebih dulu ya. Kalau memang kau sudah siap, Kau bisa berangkat hari ini juga. Woro kembang sore masuk ke ruangan biliknya. Sebenarnya dia masih ragu-ragu. Tapi demi menyenangkan hati ibunya, dia segera berganti pakaian. Setelah selesai, dia pergi ke kandang kuda di belakang. Nyimut Mainah mengantarkan putrinya sampai di teras depan. di jalan kembang sore, anakku. <gasps> Ibu juga harus hati-hati ya. Jangan tidur terlalu malam, Bu. Dan jangan terlalu banyak pikiran. Ya. Kembang sore. Sayang sekali ibumu sudah tua dan sakit-sakitan. Kalau tidak, ibu sendiri yang akan mengantarkanmu menemui Putri Wandansari. Ya Allah, bimbinglah waro kembang sore anakku, supaya tetap berjalan di jalan yang lurus. Sekarang aku sudah merasa lega dan puas. Aku sudah siap jika suatu saat engkau memanggilku menghadapmu ya Allah. Woro Kembang Sore memacu kudanya meninggalkan desa Japan. Jarak antara Japan dan kota Raja Majapahit tidak terlampau jauh, hanya sekitar 30 pal. Karena itu, menjelang tengah hari, Woro Kembang Sore sudah memasuki pintu perbatasan kota raja. Selanjutnya dia memacu kudanya menyusuri jalan-jalan di kota raja. Wah, di mana letaknya istana Kaputren? Tadi aku lupa menanyakannya pada ibu. Hmm, hmm, kalau tidak salah, ini pintu gerbang padu rasa. Mungkin aku harus melewati pintu gerbang ini dulu. Tapi ada beberapa orang prajurit menjaganya. Wah, jangan-jangan aku tidak diperbolehkan lewat prajurit itu menghampiriku. Waduh, rupanya dia curiga padaku. Hei, mau kemana kamu? Ah, uh, di mana letak istana Kaputren, Pak? Uh, saya, saya mau menghadap Gusti Ratu Putri Wandansari. Ada urusan apa? Tidak sembarangan orang diperbolehkan menghadap Gusti Wandansari. Kau harus menyebutkan dulu keperluanmu. Nah, saudara pendengar, Demikianlah seri ke-50 serial Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung para pemain Ivone Rose sebagai Waro Kembang Sore, Eli Kusuma sebagai Mutmainah, Udin Kasoy sebagai prajurit Majapahit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Waro Kembang Sore akhirnya bisa menemui Putri Wandan Sari? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. bunga.